الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إجماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية على حرب على الحرب لا بغير ألف واللام على حرب المعطلة على الحرب المعطلة لا على حرب على حرب المعطلة والجهمية وأنه سبحانه مستو على عرشه وفوق جميع خلقه كما أخبر في كتابه وعلى ألسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل وكذلك كل ما جاء من الصفات نمره كما جاء من غير مزيد عليه ونقتدي في ذلك بعلماء بعلماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ونسكت عما سكتوا عنه ونتأول ما تأولوا وهم القدوة في هذا الباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو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 Bagaimana akidah para ulama-ulama Syafi'iyah. Maksudnya adalah ulama-ulama Syafi'iyah yang terdahulu dari golongan as-salafus salih. Karena ulama-ulama Syafi'iyah datang belakangan al-mutaakhirin ya, dari ulama-ulama Syafi'iyah sebagian besar mereka tidak bermadhab sebagaimana pendahulu mereka. Ya, mereka bermadhab Asy'ariyah. Yang kita bahas adalah ulama-ulama terdahulu mereka. Yaitu yang dikenal dengan nama Ibnul Haddad. Ahmad bin Hussein. Beliau berkata, "Wa annahu subhanahu mustawin 'ala 'arsy." Bahwasanya dia Allah yang Maha Suci bersemayam di atas arasnya. Wa fawqa jami'i khalqih dan di atas seluruh makhluknya. Sifat fauqiyah ini di atas. Ini adalah sifat zatiyah. Selalu saya ulang-ulang sifat zatiyah maksudnya adalah sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya. <coughs> Karena Allah Subhanahu wa taala ada sifat-sifatnya yang kembali kepada perbuatannya namanya sifat fi'liyah. Kapan dia mau dia lakukan seperti sifat bersemayam, sifat fi'liyah, sifat turun, sifat datang. Ada sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya, seperti sifat hidup, mendengar, melihat, kuasa, ya, wajah, tangan, dan semacamnya. Masuklah di antara sifat-sifat yang kembali kepada zat Allah adalah sifat fauqiyah Artinya selama-lamanya Allah di atas hambanya. Selama-lamanya. Apapun yang kita dengar tentang Allah akan menyidang hamba. Allah akan datang menyidang hamba. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Jangan pernah bayangkan bahwasanya Allah SWT dalam makhluknya. Selama-lamanya tak mungkin. Ya. Turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Jangan bayangkan Ya Allah Subhanahu wa taala itu berarti dalam langit ya, dalam langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 tidak. Wallahi selama-lamanya di di atas hambanya yang mengatakan wahwal qahiru fauqa ibadih. Dialah Tuhan Maha Perkasa di atas seluruh hamba-hambanya. <coughs> Kama akhbara fi kitabih mengenai sifat bersemayamnya, sifat maha ketinggiannya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya Ar-Rahmanu al 'arsy istawa pada tujuh tempat ya yakhafuna rabbahum min fawqihim mereka takut kepada Tuhan mereka di atas mereka wa huwal qahiru fawqa ibadih dia yang maha perkasa di atas hamba-hambanya amin tu min man fis sama apakah akan merasa aman dengan dia yang di atas langit dan seterusnya ya wa ala alsinati rusulih. Demikian juga yang disebutkan oleh para rasul-rasulnya mengenai sifat bersemayamnya Allah kata atas Sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tashbih. Dengan tidak menyerupakan <coughs> sifat bersemayam tersebut dan sifat fokiyah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Bahkan semua sifat Allah tak akan sama dengan sifat makhluk min ghairi tashbih dengan tanpa menyerupakan, menyamakan dengan sifat makhluk, wala ta'tilin bukan pula dengan menolak sifat-sifat tersebut sebagaimana mazhab ahlu kalam. Ya, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka menolak banyak sifat-sifat Allah. Sebagian menolak seluruhnya, sebagian menolak nama-nama dan sifatnya. Semua mereka tolak. Walaupun kita bertanya apa pasalnya mereka tolak, jawabannya ya sifat-sifat yang mereka dengar itu mereka cerna dengan ya sifat-sifat yang mereka logikakan, analogikan dengan sifat makhluk. Menurut mereka jika Allah SWT bersemayam konsekuensinya sebagaimana raja bersemayam di atas aras sehingga sananya sehingga sana ditarik raja akan jatuh. Ya, kemudian pasti konsekuensinya lebih besar sehingga sana pada raja. Dia menganggap Allah seperti itu. Karena itulah mereka mengatakan kalau dikatakan bersemayam berarti dia diliputi tempat. Sementara Allah mustahil bertempat. Sementara slogan mereka mengatakan Allah mau judun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Subhanallah. Ya. Sementara kita mengatakan apa Allah katakan dengan tentang dirinya sendiri. Wahwal huwal qahiru ibadih dia yang maha perkasa di atas hamba-hambanya ar-rahmanu 'alal arsy istawa ya Tuhan yang maha pemurah dia bersemayam di atas arasnya manakah lebih selamat apa yang Allah ucapkan atau apa yang diucapkan oleh hamba-hamba tentang Allah jawabannya adalah apa yang Allah ucapkan kenapa mereka tolak jawabannya karena tak sesuai dengan akal mereka inilah namanya ta'til menolak sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan kalau yang Allah tolak bagi dirinya dari sifat-sifat yang buruk, salbiyah seperti menolak sifat mengantuk, wajib kita tolak. Allah menolak dari dirinya sifat mengantuk, sifat lemah, letih, lupa, menzalimi, kita tolak pula. Wajib kita tolak dan itu lemah tak sunnah menetapkan apa yang ditetapkan dengan tanpa menyerupakan menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala tolak bagi dirinya dengan meyakini kesempurnaan kebalikan daripada sifat-sifat itu. Manakala kita menolak sifat tidur bagi Allah, kita meyakini Allah SWT hidup selama-lamanya. Kehidupan yang sempurna, tak pernah sedikit pun dia terkantuk. Manakala kita meyakini Allah tak punya sifat lupa menunjukkan kita bahwasanya meyakini Allah punya sifat ilmu yang tak pernah membuat dia lalai. Ya, ilmu yang sempurna Tak nah, manakala kita menafikan sifat-sifat salbiah bagi Allah, sifat-sifat Allah nafikan bagi dirinya, seperti mengantuk, zalim dan semacamnya, kita meyakini kebalikan daripada sifat itu yang dimiliki Allah dengan segala macam bentuk kesempurnaannya. Manakala kita menolak Allah memiliki sifat zalim, berarti kita meyakini Allah memiliki sifat maha adil yang sempurna. Ini mazhab kita halus sunnah. Ya. Masalahnya kulun dai waslan wilayla. Masalahnya semua mengaku kecap nomor satu. Semuanya mengaku pacarnya Laila. Semuanya mengaku alusunnah. Walaila la tuqinu lahum bidhaka. Kullun yadda'i waslan ilaih. Semua mengaku pacarnya Laila. Padahal Laila tak mengakui satu pun daripada mereka yang ada hubungan dengannya. Kenal pun tidak. Semua mengaku aku ni ahlu sunnah. Padahal ahlu sunnah tak kenal dengan dia. Subhanallah. Ini cara beragama orang-orang terdahulu. Dari golongan kaum musyrikin yang mereka mengaku mengikuti Ibrahim. Semua mengklaim Ibrahim adalah nabi mereka. Musyrikin, Mekah, Yahudi, Nasara, maka Allah membantah mereka semua. Maka na Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan walakin kana halifan musliman wa makana minal musyrikin. Allah mengatakan Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan dia bukanlah orang-orang musyrik, dia adalah di atas agama yang lurus. Tak guna kita menyibukkan dia dengan nama-nama. Kamilah ahlu sunnah sejati, tak guna. Ya. Itu cara bicara anak-anak kecilnya itu. Mengaku-ngaku aja. Ayahku paling jago loh. Sebab bilang, ayahku lebih hebat. Itu anak kecil. Mari buktikan, ajak bertarung. <laughs> Dalam bab sifat pun demikian. Kau ngaku ahlu sunnah, ahlu sunnah mana aku ikut nih? Sunnah yang mana? Ya. Maka kata beliau, kata Ibnu Haddad, ini ulama Syafi'iyah loh ini. Ada dalam ya daftar ulama-ulama yang terdepan dari mazhab Syafi'iyah. Min ghairi tasbih dengan tidak menyerupakan Allah, wala ta'til dengan tidak menolak sifat-sifat Allah wala tahrif tidak pula menyelewengkan sifat tersebut dengan tafsiran-tafsiran yang batil. Mu'tazilah sudahlah mereka tolak semua sifat. Muskilahnya di Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka tak berani menolak kalamullah kontan. Maka mereka belokkan dari jalan yang jauh. Bukan, bukan Allah bersemaya, mustahil akal tak menerima. Tujuh kali Allah ulang-ulangi semuanya bukan maknanya bersemayam. Tidak. Jadi maknanya apa? Maknanya menguasai aras. Inilah namanya tahrif. Kenapa kau bilang menguasai? Iya. Kalau bersemayam banyak konsekuensi batil. Akan samalah Allah dengan makhluk. Berarti dia bertempat. Berarti diliputi tempat. Berarti sebelum aras dia buat dia di mana? Nah inilah ilzamat batilah. Konsekuensi-konsekuensi batil yang mereka bangun di atas cara berpikir mereka. Subhanallah. Akhirnya mereka tolak. Ya. Jadi maksudmu apa ini? Allah maksudnya apa? Maksud Allah tuh maknanya dialah yang menguasai aras. Dialah Ar-Rahman yang menguasai aras. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau menguasai aras apa sih kelebihan aras dengan makhluk lainnya? Semua dia juga Allah kuasai. Ya. Untuk apa? Kalau anda kata maknanya menguasai aras, Apalagi setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah menyebutkan setelah dia menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, tsummastawa. Kemudian setelah dia ciptakan langit dan bumi dalam nama enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Berarti kalau kau menguasai setelah Allah swt ciptakan langit dan bumi enam masa, barulah setelah itu dia menguasai aras. Sebelumnya siapa menguasai aras? Nah, bahaya. Paham itu enggak? Ini agak bersikit. Kalau dikatai menguasai, ayat ini menjelaskan setelah Allah menciptakan langit dan bumi enam masa, thumma kemudian dia istawa bersemayam di atas aras. Kata mereka bukan bersemayam, kemudian dia menguasai aras. Eh berarti sebelum itu siapa yang menguasai aras? Karena kita semua sepakat aras itu sudah ada sebelum langit dan bumi. Paham nantum cara berpikir? ahlu sunnah sejati. Paham kan? Mudah mengikuti apa lo katakan, selesai. Ya, jadi yang mengatakan wahabi itu, berarti Allah itu wahabi. Baca, wahabi itu wahabi. Ini bukan masalah wahabi tak wahabi, itu hanyalah merupakan celaan, ejekan dan yang Enggak ada sama sekali kalau kau tanya orang mengatakan wahabi. Wahabi itu apa? Tak pernah bisa dijawab. Coba lah kau tanya. Ya, Wahabi itu yang tak mau mengajarkan orang ketika dimasukkan dalam kubur. Oh itu wahabi ya. Berarti Nabi wahabi. Nabi nggak mengajarkan. Ya, wahabi itu yang tak mau tahlilan. Eh berarti Abu Bakar, Umar, Uthman semua wahabi. Mereka tak tahlilan, tak tahlilan. Ya. Tak pernah mereka paham apa itu wahabi. Karena mereka tak ada. Dia hanyalah merupakan Ungkapan-ungkapan membuat orang jauh melari. Tak ada sama sekali esensinya. Dan mereka kebingungan. Wahabi ini cuman cara memberantasnya. Karena yang antum ditanya, kau wahabi enggak? Siapa bilang aku wahabi? Enggak, aku bukan wahabi. Aku ahlu sunnah. Ya. Wahabi tak ada organisasinya. Ada organisasi wahabi? Ada ormasnya? Ada ketua anggotanya? Enggak ada. Ada pimpinan pimpinan Wahabi kota Batam. Ada. Siapa yang berani? Subhanallah. Ya, makanya mereka bingung. Kami perangi siapa yang kami perangi ini? Kaum Wahabi. Yang mana satu kaum Wahabi? Itu yang masjid-masjidnya tak ribut-ribut. Zikirnya tak loncat-loncat. Misalnya. Oh itu definisinya ya? Banyak juga orang-orang ormas yang tak seperti itu. Muhammadiyah tak loncat-loncat. Tak teriak-teriak. Wahabi juga. Ya, persis demikian. Ya, al demikian dan seterusnya. Bingung. Ya, memang paling paling payah itu menghadapi musuh yang tak jelas paling payah. Karena itulah tak pernah kalah kamu Habi <laughs> karena mereka tak ada. Yang mereka perangnya apa? Terpaksa karena nggak ada, Enggak ada sama sekali yang diperangi kira-kira orang-orang yang mereka lekatkan padanya label Wahabi. Firanda, Wahabi, ha kena. Ya, siapa lagi? Khalid, Wahabi, kena. Tazir jangan kasih kajian. Tak ada, itu karena nggak tahu mana mana kita jadikan musuh ini, enggak tahu mereka. Nah. Wala tahrifin wala ta'wilin. Jadi tidak kita selewengkan tahrif namanya melewengkan makna kepada makna yang lain. Ya. Wala ta'wilin. Tidak pula takwil memalingkan makna yang zahir kepada makna yang tak zahir. <coughs> Wa kullu ma jaa'a minas sifat. Demikian pula semua yang terdapat keterangan dari sifat-sifat numirruhu kama jaa. Kita akan melewati dia sebagaimana dia datang. Kita katakan bersemayam, ya bersemayam. Datang hari kiamat, ya datang. Kata siapa? Kata dia. Wajah Rabbuk dan datanglah Tuhanmu. Turun di sepertiga malam, ya turun. Kata siapa? Kata Nabi kita. Siapa yang mengatakan Muhammad SAW? Masa Muhammad tak tahu makna turun kau tahu? Hebat kali kau di mana kau kuliah rupanya. Nabi Muhammad tak tahu makna turun itu bukan Allah tapi rahmatnya turun. Malaikatnya yang turun. Subhanallah. Nabi Muhammad tak tahu Bakar Umar Uthman semua pendahulu-pendahulu Islam, nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, imam empat enggak tahu, engkau tahu. Subhanallah, hebatnya kau ya, memang ahlu kalam hebat-hebat. Ya. Subhanallah. Maka mereka yang paling kering dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menolak Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Allah punya dua tangan mustahil. Kering bagi mereka Allah. Yang mereka sembah Tuhan yang tidak ada sama sekali. Ya. Kita menyembah Tuhan yang ada, ada zatnya, ada. Ada jiwanya, ada. Kata siapa? Kata dia. Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya aku akan mengingatnya dalam diriku. Allah yang mengatakan. Ya, dia punya mata, iya. Kata siapa? Kata dia. Nikmat. Luar biasa akidah salaf dan inilah akidah ahlu sunnah yang original, bukan yang kawi-kawi. Ya, min ghairi mazidin tak perlu kita tambah-tambah naqtadi fi dzalika kita mengikuti saja bi ulama salafis salih dengan ulama-ulama salafus salih ridwanullahi taala alaihim ajmain semoga Allah meridhai mereka semua wa naskutu amma sakatu ini penting kita diam manakala mereka diam jangan kita ribut mereka diam ini musibahnya alu kalam apa kata Ahmad bin Hambal kepada Ibnu Abdu'ad? Memang Nabi yang mulia mengetahui yang kamu mengatakan Quran itu makhluk. Kalau andai kata dia tahu, mengapa dia diam? Kalau andai kata dia diam, mengapa kau tak diam sebagaimana mereka diam? Ya, kalau kau katakan dia tak tahu, subhanallah kau tahu dia tak tahu. Ya, celakalah engkau. Dari mana kau ambil agama? Nabi tak tahu dia tahu. Cuman Yakin nggak antum dengan akidah ini? Hah? Yakin nggak? Kenapa yakin? Apa yang buat antum yakin? Ada dalil. Dan itu membuat mereka pusing tujuh keliling. Iya, semuanya orang tuh pakai dalil katanya, <laughs> pusing dia. Dalil, dalil, dalil. Pusing kepala semenjak banyak orang nantang-nantang nanya dalilnya mana Ustaz? Pusing kepala aku tak bisa ngoceh sembarang. Subhanallah. Ya. Tanya dia, mengapa kita berdoa makan kentang tangan? Kata Ustaz? Iya, bukan berarti Allah di atas, kata si Fulan tuh. Tapi memang langit itu kiblat doa. Langit itu adalah kiblatnya berdoa. Sebagaimana Ka'bah kiblatnya salat. Dalil kau mana yang mengatakan langit kiblat doa atau mana? Siapa yang mengatakan? Pernah Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan engkau yang ngarang-ngarang? Kan subat dia itu. Adapun Allah mengatakan dan seharus dia sendiri, Nabi sendiri, para sahabat ijma tabi'in. Ini semua mau dibatalkan Ya. Bahkan dibuat gerakan sistematis sebagaimana supaya dakwah semacam ini harus diberangus. Tak boleh eksis. Mau bangun masjid, jangan kasih. Bahaya, sebar nanti bahaya. Kenapa? Intoleran. Siapa yang intoleran? Siapa rupanya? Saya tak pernah ganggu mereka di masjid-masjid mereka. Nggak buat buat kalian, hantam kalian bukan masalahku itu. Ya, Siapa yang toleran? Agak panas sedikit ini. Ya. Minum sedikit ya. Wa naskutu amma sakatu Kita diam manakala mereka diam. Ahlu kalam ribut manakala salaf diam. Itu beda. Beda ahlu kalam. Memang cocok nama mereka ahlu kalam, Ahlu kalam fi dhalam dalam kegelapan. Ya. Atau al-kalam pandainya ngomong, ngomong aja kerjanya. Orang besar omong tak disukai manusia. Ya, apalagi dia omong tentang Tuhan yang maha besar, zatnya, mengutak-atik zatnya. Lebih bahaya. Ngomong tentang perkara dunia aja tak kita tak suka dengan orang si mulut besar, ngomong aja kerjanya. Kalau kumpul dia paling ribut, suara dia paling tinggi. Bosanlah kita dengan orang semacam ini. Eh kayak kau aja pun khotib di mana-mana. tak tak suka itu bicara banyak dalam urusan dunia. Bagaimana dengan urusan Allah? Tuhan Rabbul Alamin. Ya, apa enggak lebih baik dibungkam mulutnya itu? Subhanallah. Jangan itu bungkam, bukan kerja antum. Wa nata'awwalu ma ta'awwalu. Apa yang mereka tafsirkan, begitu kita tafsirkan. Ya, Takwil bermakna tafsir. Ya. Jangan kita salahi tafsir mereka seperti tafsir dalam hadis apa? Ya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarnya yang dia mendengar dengan itu. Ya, kita pahami para sahabat, tabi'in, tabi tabi'in, tak pernah memahami maknanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hamba, tak pernah disalahkan pahami, disalah pahami oleh ahlul hulul wal ittihad kaum sufi. Al-hulul yang mengatakan Tuhan menyatu dengan hamba. Ini dalilnya hadis ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum dan dia bersama kalian di mana-mana akan berada. Ini menunjukkan Allah bersama hamba, menyatu. Ini salah tafsir. Tak pernah sahabat satu pun mengatakan Allah bersama kita dengan zatnya. Mustahil tak akan mungkin pernah sama antara pencipta dan yang dicipta. Subhanallah. Ya, tak mungkin sama. Pasti berbeda. Orang menciptakan boneka seperti dia tetap berbeda. Ini boneka ini asli. Tak akan pernah sama. Bagaimana disamakan Allah dengan makhluk? Dan dalam agama-agama Islam banyak konsep-konsep yang mereka Akhirnya diadopsi oleh yang menyempat dalam Islam. Mereka mengatakan, ya ruh itu Allahud, kata mereka. Allah Allahud, ruhnya Allah. Isa jasadnya, An-Nasud. Menyatulah Allahud dalam Nasud. Itu kata kaum Nasara. Ada satu akidah namanya akidah Sufi Al-Jili. Kata mereka, Allah ruhnya, Muhammad jasadnya. Kau tengok, Ih Nampaknya itu tubuh Muhammad, ruhnya itu Allah SWT. Ini apa namanya nih? Ini pula ditanamkan, diajarkan dalam sebagian pesantren-pesantren. Kata mereka teori insan kamil, insan sempurna ketika dia telah menyatu dengan Tuhan. Ini sempurna gilanya ini. Masa pencipta dengan digital menyatu? Hmm, mustahil kau menciptakan meja, kau menyatu dengan meja? Aduh ya Allah ya ampun. Ya. Yang mencipta menyatu dalam ciptaannya, mustahil. Berpisah. Kita menciptakan kursi, kita bukan dalam kursi. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan sang Khalik? Kok tak masuk otak mereka? Ya. Tukang meja tak pernah menyatu dengan meja. Pembuat meja tak pernah menyatu dengan meja. Pembuat makhluk tak akan mungkin menyatu dengan perbuatannya. Mereka lah kedua kita fi hadal bab dalam bab ini. Ulaika alladziina hadahumullah. Mereka itu Allah beri petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang berakal. Al-albab jamak daripada lubun artinya isi. Maksudnya akal. Orang itu akan dikatakan manusia kalau anda kata ada akalnya sehat. Kalau orang gila, ini orang aja tapi udah tak berakal lagi nih. Ini orang-orangan. Subhanallah. Ya, janganlah orang bilang gila stan, nggak boleh. Jadi apa? Ya oke, okay, kita rubah. gigi. Nanti kena pula kita kan. gigi. Ya. Ini menunjukkan mereka itu yang terdahulu semua ulul albab, orang-orang berakal. Yang menyisih mereka berarti bukan ulul albab. Kalau orang tak berakal apa kita sebut? Apa kira-kira? Kayak kayak gitulah tadi itulah. Subhanallah. Naam, tafadhol Ustaz. Berapa sisa waktu kita? Berapa? 6. Ya, eh, untuk baca tiga-tiga baris apalah. Sanallahu ilaikum wa nu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi annahu minallahi azza wa jal. Naam. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hullihi wa hulwihi wa murrih annahu minallahi azza wa jal. Sampai di situ saja ya. Kita baca, saya akan jelaskan. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Dan kita mengimani dengan qadar dengan ketentuan Allah. Semua sudah ditentukan bil qadar ya khairihi wa syarrihi. Yang baik daripada apa yang telah Allah ciptakan berupa takdir tersebut wa syarrihi maupun yang buruk daripada apa yang Allah ciptakan daripada takdir tersebut. Wa hulwihi yang manis, lezat, nikmat daripada apa yang Allah ciptakan daripada takdir tersebut wa murrihi dan yang pahitnya daripada apa yang Allah ciptakan daripada takdir tersebut. Sakit itu lagi murun tuh. Kena flu kita, tak bisa jalan, tak bisa ngisi kajian. Itu murun. Ya, tapi kita imani, itu tak tetapkan. Ya. Sakit itu baik. Satu timbangan tentu buruk menghalangi aktivitas, tapi timbangan lain luar biasa. Dengannya Allah mengangkat derajat, dengannya Allah sebetulnya menambah ganjaran pahala, menghapuskan dosa-dosa dan semacamnya. Subhanallah. Kita harus bedakan antara sifat Allah dengan apa yang Allah berupa ketentuan takdir. Al-qadar bisa bermakna sifat, al-qudrah. Sifat Allah ini kudratullah yang melekat dengan diri Allah, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Sifat kudratullah, kekuasaan Allah menciptakan iblis, menciptakan apapun juga, kembali kepada sifat Allah semuanya baik karena di baliknya ada hikmah. Yang dimasukkan di sini dengan buruknya ketentuan takdir maksudnya yang diciptakan, yang tanpa oleh hamba buruk. Kenapa Allah ciptakan? Di baliknya banyak kebaikan-kebaikan, ada ujian-ujian. Jadi yang makna takdir yang baik buruk ini bukanlah kembali kepada sifat Allah, tapi kepada apa? ciptaan Allah dari tinjauan makhluk. Kaya baik enggak? Tinjauan kita, wena orang kaya. Siapa bilang banyak orang kaya gara-gara itu tenggelam dalam neraka ya dan billah, tenggelam dalam kesombongan. Kalau nggak kaya nggak sama Firaun dia, dibangkitkan di hari kiamat. Gak dibangkitkan bersama iblis. Ya. Subhanallah. Miskin buruk tidak? Buruk atau tidak? Orang mengatakan, iya buruk Ustaz, miskin, <laughs> tak bisa, beli pulsa pun tak bisa. Ya. Dengan hal itu, mana mau beli narkoba, beli pulsa pun tak bisa. Tahan, mana mau jalan-jalan ke jodoh malam minggu. Ya. Kiri. Karena itulah banyak orang mencintai keburukan, mencintai harta dianggapnya baik padahal sungguh dia adalah merupakan ujian berat, tak semua orang sanggup. Banyak orang tenggelamkan gara-gara hartanya. Ya. Itulah kata Nabi, "Awa khairunhu?" Apakah benar harta itu baik? Ya, dunia itu apakah benar-benar baik? <coughs> kata Nabi, "Kau lihat banyak hewan-hewan itu ketika musim semi datang. Mereka menggila makan segala macam rumputan akhirnya mati kekenyangan. Sebagian sakit hampir sekarat." Kau Lihatlah hewan-hewan yang makan sekedarnya, dia konsumsi, dia kunyah, kemudian dia istirahat, setelah itu dia bekerja, dia tidur, besok bekerja lagi. Nah, kau tengoklah hewan-hewan yang tergila-gila dengan dunia, dengan dengan rumputan, mati dia. Baikkah itu? Ya. Wa hu, apakah itu baik? Kata Nabi SAW. Berapa banyak musim semi membunuh hewan-hewan yang rakus Para banyak dunia membunuh orang-orang yang rakus. Jadi Ustaz, udahlah besok jual semua harta kita. Udahlah besok jalan kaki kemana-mana. Siapa bilang? <laughs> harta itu harus. Nabi mengajarkan kita di dunia bagaikan kun fid dunya ka'annaka kegeribun. Jadi langkau di dunia seolah-olah engkau orang asing. Awabiru sabil orang yang melintas. Seorang pejalan. Seorang pejalan pelintas dia harus punya bekal. Ya, tapi bekal ketika kita musafir bukan kita bawa rumah, kita bawa helikopter, kita enggak. Begitulah kira-kira perumpamaan kita berhajat kepada dunia ini sekedar bekal kita supaya sampai kepada tujuan, bukan menjadikannya sebagai tempat kita tujuan selama-lamanya. Beda. Allah taala alam.